dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Bani Malikin beliau mengutip judul yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau atau dalam Al-Khulasah beliau yaitu pembahasan al-mu'rabu wal mabni Ya, pembahasan mengenai apa-apa yang mu'rab dan apa-apa yang mabni. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan bait beliau yang ke-15 walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Dan isim itu diantaranya ada yang mu'rab dan diantaranya ada yang mabni lisyabahin minal hurufi mudni. Dan isim yang mabni tersebut itu karena ya penyerupaannya terhadap huruf. Ya, mudni dengan penyerupaan yang dekat. Nah, kita lihat catatan kaki terhadap bait yang ke-15 ini. Qauluhu wa mabni mubtada'un dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa mabni itu adalah mubtada. Wa khobaruhu mahzufun. Dan khobarnya dihapus. Wa taqdiru wa minhu mabni. Dan takdirnya wa minhu mabni. Ya, dan di antara isim itu ada yang mabni. Ya, artinya yang dihapus, ya khobar yang dihapus itu adalah minhu wa la yu'tafu ala qawlihi mu'rabun dan mabni itu tidak diatofkan kepada ucapan Ibnu Malik yang sebelumnya yaitu mu'rabun mengapa li'annahu yastalzimu anna ba'dal ismi mu'rabun wa mabniyun fi anin wahidin Mengapa mu'rabun itu tidak di maaf, mengapa mabni itu tidak diatofkan kepada mu'rabun? Karena itu membawa konsekuensi bahwa sebagian isim itu ada yang mu'rab dan mabni pada waktu yang sama. Ya, jadi ada isim yang mu'rab dan mabni pada saat yang sama. Kalau mabni tadi itu diatofkan kepada mu'rabun ya dan itu tidak mungkin ya ini hanya terkait dengan uh, i'rab dari bait tadi walaupun kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada lanjutannya untuk catatan kaki ini illa inkanal muradu bilismil jinsi ya melainkan kalau yang dimaksud di sini adalah isim jenis Ya, kalau isim jenis, karena dia cakupannya mencakup keseluruhannya, keseluruhan jenis, maka mungkin saja di Eropa seperti ini. Ya artinya mabni diatofkan kepada mu'robun. Ya ini hanya terkait Eropa saja. Kemudian Asyaih syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan ya, judul untuk sebab ini ya di mana ya kalau di cetakan yang ada di hadapan kita agak terpotong. Namun e, kalau di ya, buku yang saya miliki itu tulisannya al-mu'rabu wal mabniyu minal asma'i wasababul bina'i. Jadi judul sebab untuk bait yang ke-15 ini adalah isim-isim yang mu'rab dan mabni dan juga sebab mabninya isim. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan penjelasannya, alismu qismani. Ya, isim itu ada dua macam. Mu'rabun wa mabni. Yaitu isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Fal mu'rabu maka isim yang mu'rab ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Isim yang mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya. Ya, akhirannya itu berubah. Dengan sebab amil yang masuk ke dalam isim tersebut. Ya, jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah akhirannya karena adanya amil yang masuk ke dalam isim tersebut. Mithlu contohnya hadorot doifu. Hadorot doifu. Tamu tersebut telah hadir. Kemudian sofahtut doifa. Sofahtut doifa. Saya telah bersalaman dengan tamu tersebut. Kemudian farihtu bit doifi. Ya farihtu Ya saya senang dengan tamu tersebut. Maka perhatikan kata ad-daifu. Ad-daifu itu mengalami perubahan akhirnya. Dalam hal ini adalah perubahan harokat. Yang pertama diharokati dhammah, kemudian yang kedua diharokati fathah, kemudian yang ketiga diharokati kasroh maka kita dapat menyimpulkan bahwa ad daifu ini adalah isim yang mu'rab. Fal awwalu marfu'un. Maka ad daifu yang pertama itu adalah isim yang marfu'. Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyyati. Ya, mengapa uh, eh, ad daifu yang pertama itu marfu'? Karena ad daifu ini adalah ma'mul. Ya, ma'mul itu adalah yang kemasukan amil. Ya. Karena ad daifu adalah ma'mul li'amilin yaqtadir raf'a 'alal fa'iliyati. Ma'mul untuk amil yang menuntut atau memerlukan isim rofa. Ya, 'alal fa'iliyati yang isim rofa tersebut itu nanti disebut dengan fa'il ya wa huwa hadoro dan amil tersebut adalah hadoro ya mudahnya ad di sini itu adalah amil untuk maaf ma'mul untuk amil ya amilnya adalah fi'il hadoro dan hadoro ini itu memerlukan isim rofa yang datang setelahnya yang disebut dengan fa'il karena itu ad-dhaifu itu menjadi marfu karena menjadi fa'il untuk hadoro. Kemudian wathani yang kedua di sofahtut doifa itu mansubun litaghayyuril amili bi amilin akhara. Ya, ad ini menjadi mansub karena ada perubahan amil dengan amil yang lain. Ya, amil yang sebelumnya itu memerlukan isim yang marfo. Nah, kemudian amil ini diganti dengan amilin akhara, dengan amil yang lain yaqtadin nasba 'alal maf'uliyati. Dimana amil yang lain ini itu memerlukan atau menuntut adanya isim yang nasab yang disebut dengan maf'ul. Wa fi'lu safahtu apa amil yang memerlukan isim yang nasob datang setelahnya, yang disebut dengan maf'ul tersebut, itu adalah fi'il safahtu, atau fi'il dan fa'il safahtu. Safahtu itu memerlukan isim mansub yang datang setelahnya, yang disebut dengan maf'ulun bihi. Karena itu, ad berubah. Ya, berubah akhirannya menjadi ad -doifa. Kemudian wathalithu yang ketiga di farihtu biddaifi majrurun litaghayyuril amili bi'amilin akhar. Ya, ad-dhaifu atau ad-dhaifi di sini itu berubah tadinya ad-dhaifa menjadi ad-dhaifi. Mengapa? Dia majrur karena ada perubahan amil dengan amil yang lain. Ya litaghayyuril amili bi'amilin akhara yaqtadil jarra wa huwal ba'u. Ya, di mana amil tersebut itu menuntut isim yang datang setelahnya itu menjadi jar, ya, majrur. Apa amil tersebut? Yaitu al-ba'u, yaitu huruf jar, ba. Ya. Kita lihat catatan kaki Al-amilu huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajahin makhsusin minal i'rabi. Yang disebut dengan amil itu adalah sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir dari suatu kata itu menjadi satu keadaan yang khusus. Ya, dan keadaan yang khusus tersebut itu adalah salah satu dari keadaan-keadaan yang disebutkan dalam pembahasan yang Ya. Wa huwa lafdhiyun kal af'ali wal hurufi. Dan yang namanya amil itu ada amil yang lafdhi. Artinya lafadznya itu nampak. Ya lafadznya itu dapat dilihat di dalam teks. Contohnya apa? Kal af'ali seperti fi'il fi'il wal hurufi dan juga huruf-huruf. Ya. Maka tadi semua amil yang ada di atas tadi adalah amil yang lafzi. Karena amilnya itu fiil ya hadoro, kemudian safahtu ya fiil juga, kemudian huruf jarba. Ya, maka itu semua adalah amil yang lafzi wa ma'nawiyun kalibatidai fi raf'il mubtada'i. Namun amil tersebut itu ada yang maknawi. Artinya tidak terlihat amil tersebut di dalam teks. Contohnya apa? Ibtida. Ya, permulaan. Ya, fi raf'il mubtada'i. Ya, pada rofaknya mubtada. Maka kita melihat mubtada itu marfu. Mubtada itu marfu. Mengapa marfu? Karena ibtidai. Ya, karena dia itu terletak di awal kalimat. Ya, sehingga mengharuskan dia menjadi mubtada yang mubtada itu adalah marfu. Namun apakah terlihat amilnya? Tidak. Ya. Wa qad yakunul amilu dhahiran. Ya dan terkadang amil itu ada yang zahir. Ya, artinya tampak. Wa qad yakunu muqaddaron. Dan terkadang amil itu muqaddaron, artinya diperkirakan. Ya. Wa ammal ma'mulu dan adapun ma'mul fahuwa madkhulul amili. Ya. Yaitu yang disebut ma'mul itu adalah sesuatu yang dimasuki oleh amil wa mahallu ta'thirihi. Ya, dan juga tempat yang menjadi sesuatu yang dipengaruhi oleh amil tersebut. Ya, jadi amil itu memberikan pengaruh. Nah, tempatnya di mana? Di makmul tersebut. Kal fa'ili wal mafa'ili. Ya, seperti fa'il itu adalah makmul dan juga maf'ul maf'ul. Ya, maf'ul itu ada banyak macamnya, itu semua adalah ma'mul. Ya. Kita kembali ke atas. Wal mabniyu ma yalzamu halatan wahidatan. Dan yang disebut dengan isim mabni itu adalah isim yang tetap dalam satu keadaan. Ya, jadi tidak berubah seperti mu'rob, tapi dia tetap dalam satu keadaan wala yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi. Dan akhir dari kata tersebut atau dalam hal ini isim tersebut itu tidak mengalami perubahan dengan sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalamnya. Kalau mu'rab tadi, kalau ada amil yang masuk ke dalam isim tersebut, maka berubah akhirnya. Akan tetapi isim yang mabeni itu la yataghayyaru akhiruhu. Ya tidak berubah akhirnya. Contohnya ya mithlu hadza talibu faza ala zumalaihi. Ya, pelajar ini itu menang ya, atas kawan-kawannya. Kemudian hannatu hadza taliba. Ya, saya memberikan selamat kepada pelajar ini. Kemudian tu ala hadat talibi. Saya telah memberikan ya, salam kepada pelajar ini. Ya. Kemudian kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu ada tambahannya fadha mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin wa lam yataghayyar akhiruhu ya maka the ya the di sini adalah the yang ada pada hadza ya the yang ada pada hadza itu merupakan isim isyarah ya jadi isim isyarahnya yang the ya sedangkan hanya itu adalah huruf tanbih ya huruf tanbih ya maka e, kita lihat di kalimat ini hadza talibu faza ala zumalaihi maka the yang ada di situ itu dia ibtida ya permulaan dari suatu kalimat. Maka dia seharusnya itu menempati kedudukan rofa. Namun kita lihat the tidak berubah. Ya, dia tetap e, mabni dengan sukun, ya sukun yang ada di alif. Ya, mengapa kita dapat mem, e, melihat bahwa itu menempati kedudukan rofa? Ya kita lihat badalnya, yaitu at-talibu Nah itu dia marfu dengan dommah Ya maka ya kalau yang diceritakan dari Ibnul Jauzi ada fadha mabniyun ala sukuni fi mahalli rofin Ya dha di sini mabni dengan sukun menempati kedudukan rafa. Kemudian di hanna tu hadzat ya hanna tu hadzat maka dha tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ulnya hanna tu. Akan tetapi dia tetap mabni dengan sukun. Tidak berubah, tetap hadha. Ya, mengapa kita juga dapat menyimpulkan itu menempati kedudukan nasab? Ya badalnya at-taliba itu diberi harokat fathah. Kemudian yang terakhir, ya salam tu ala hadha talibi. Nah, hadha itu walaupun kemasukan huruf jar ala, dia tidak mengalami perubahan. The tetap mabni dengan sukun. Ya. Kemudian kita lihat badalnya at-talibi itu dia e, diberi harokat kasroh. Sehingga kita dapat menyimpulkan the itu menempati kedudukan jar. Kemudian wasababu bina ya wasa wasababu bina ilismi musyabahatuhul harfa fi wajhin minal aujuhillati sayadhkuruha. Ya. Jadi wasababu bina'il ismi uh, sebab ya, atau yang menyebabkan isim itu mabni musyabahatuhul harfa. Ya karena keserupaannya dengan huruf. Fi wajahin minal aujuhillati sayadhkuruha. Yaitu keserupaan pada ya salah satu sisi ya dari sisi-sisi yang akan disebutkan ya oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya. Atau akan e, disebutkan oleh Asyaih Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam penjelasan beliau. Kita lihat catatan kaki atau akan dijelaskan oleh Ibnu Malik ya di dalam bait berikutnya. Kita lihat catatan kaki. Adhkuru hadhihi tafasila min babi tawdihil alfiyyati. Ya, adhkuru hadhihi tafasila min babi tawdihil alfiyyati. Di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ya saya menjelaskan perincian-perincian ini artinya perincian mengapa suatu isim itu e, disebutkan dia itu mirip dengan huruf sehingga dia menjadi mabni. Itu min babi taudihil alfiyati. Itu semata-mata karena ingin menjelaskan lafat yang ada di dalam alfiyah. Ya mengapa di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala sampai perlu memberikan penjelasan semacam ini. Karena kita mengetahui di muqaddimah bahwa e, pembahasan ilal nahwu, ya pembahasan ilal nahwu, ilal nahwu adalah ya penjelasan sebab sebab mengapa hukum nahwu itu seperti itu. Ya, itu sebaiknya tidak dipelajari oleh pemula. Ya, apalagi kita di sini baru mencoba memulai ya memahami lafat-lafat atau hukum-hukum yang ada di dalam alfiyah. Sementara ilal nahwu itu pembahasan yang lebih lanjut. Ya, yang nanti ditakutkan akan membingungkan pem pembelajar ya, atau pelajar tingkat pemula. Ya, sehingga beliau itu berusaha menjauhi penjelasan yang terkait dengan ilal nahwu. Namun di sini tidak mungkin dihindari. Ya, tidak mungkin dihindari. Mengapa? Karena di dalam baitnya sendiri sudah menjelaskan mengenai ilal nahwu. Yang menjelaskan bahwa isim itu ada yang mabni karena keserupaannya dengan huruf. Itu sudah ilal. Ya. Dan tidak mungkin tidak dijelaskan karena itu sudah bagian dari Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian beliau melanjutkan wa illa fal qa'idatus salimatu fi hadzal babi wa ghairihi wasama'u 'anil arabil awaili. Ya. ya dan kalaulah ya tidak e, kalau tidak perlu dijelaskan atau kalau tidak demikian atau tidak demi untuk menjelaskan lafat yang ada di dalam alfiyah, maka kaidah yang paling selamat dalam bab ini, ya dalam bab ini itu artinya mengapa suatu isim itu mabni, wa ghairihi ya dan juga ilal nahwu yang lainnya ya mengapa isim seperti ini ya mengapa mu'rab mengapa mabni dan lain sebagainya itu huwa sama'u ya kaidah yang paling selamat bahwa itu adalah apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab terdahulu yaitu apa yang didengar ya apa yang kita dengar dari orang-orang Arab terdahulu Ya, orang Arab terdahulu mengatakan isim itu mabni, ya sudah kita ikuti. Ya, membaca suatu isim tidak berubah akhirannya itu yang kita ikuti. Ya, itu kaidah yang paling selamat. Ya. Kemudian wa amaliyatul i'rabi wal bina'i hiya muhakatul arabi. Ya, dan penerapan dari i'rab dan juga mabni itu sebetulnya itu hanya menirukan orang Arab saja. Itu yang paling selamat, tidak perlu dicari sebab-sebabnya. Apakah mirip huruf dan lain sebagainya. Fama lazima halatan wahidatan bunia. Ya maka apapun suatu kata yang dia tetap dalam satu keadaan, artinya akhirannya tidak berubah seperti the tadi, itu bunia. Ya, dimabenikan Ya sudah cukup. Kalau orang Arab menyebutkannya seperti itu, kita mabenikan. Wa ma taghayyara akhiruhu bitaghayyuril amili riba. Ya. Dan kata-kata apa saja yang berubah akhirnya karena adanya perubahan amil, maka dimu'rabkan. Ya isim tersebut atau kata tersebut dianggap mu'rab. Nah, itu paling mudah dan selamat. Wangduril muqaddimata ya Ar-Raqmah As-Sadisa. Ya, ini dapat dilihat pada muqaddimah ya di, di dalam muqaddimah Dalilus Salik itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala telah menjelaskan bahwa ya kaidah yang paling selamat itu yang seperti ini. Ya, di sini disebutkan e, muqaddimah nomor 6 kalau di dalam cetakan dari Ibnul Jauzi disebutkan muqaddimah yang nomor 7. Kita kembali ke atas. Kemudian wa ma'nal baiti dan makna dari bait tadi annalisma minhu ma huwa mu'rabun. Ya bahwa di antara isim itu ada yang mu'rab. Wa minhu ma huwa mabniyun. Dan di antara isim itu ada yang mabni bisababi syabahil ladzi ya bisababi syabahil ladzi qarrabahu minal harfi ya apa yang membuat isim itu mabni itu dengan sebab keserupaannya ya keserupaan yang membuat dia itu mendek, eh, membuat atau membuat atau di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mendekatkannya ke, kepada huruf. Ya. Jadi dengan keserupaan tersebut itu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mendekatkan isim yang mabni tersebut dengan huruf. Wa qauluhu mudni dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala mudni ismu fa'ilin min adna. Ya. Mudani itu adalah isim fa'il dari fi'il adna. Ya, adna yudani itu isim fa'ilnya adalah mudani. Min qawlika adnaitu syai'a minasyai'i. Ya, adnaitu syai'a minasyai'i. Yaitu saya mendekatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Iza qarrabtahu minhu. Ya, jika engkau mendekatkan sesuatu kepada sesuatu tersebut. Wal ya'u zaidatun lil isba'i. Ya, dan ya yang ada pada mudani itu adalah tambahan untuk isba'. Ya, isba' itu harfiahnya artinya mengenyangkan. Nam namun itu adalah pembahasan ilmu arut Ya, bahwa ya supaya menjadi penuh ya mudani ya menjadi penuh Ya, biasanya juga untuk menyerupakan dengan bait yang lain. Mengapa di sini yaknya adalah zaidah? Li'anna ya al-manqusil munakkari ghairil mansubi tuhdhafu ujuban. Ya. Mengapa? Karena ya yang ada pada isim manqus yang nakiroh dan juga tidak mansub itu wajib dihapus. Ya, jadi seharusnya mudenin. Ya, mudenin. Kecuali kalau dia ma'rifah menjadi al-mudeni ada yaknya. Ya. Maka di sini disebut munakar, ya, yang nakiroh. Karena kalau yang eh, ma'rifah itu ada yaknya, al-mudeni. Tapi kalau eh, dia nakiroh, mudenin seperti itu. Nahwu hadha sa'in ilal khairi ya hadza sa'in ilal khairi maka ya ini adalah ya orang yang pergi menuju ke kebaikan maka sa'in itu hilang yaknya karena dia itu nakiroh. Kalau dia itu menjadi ma'rifah, menjadi as-sa'i, ya, yaknya kembali. Kemudian kita lanjutkan, kepada bait yang berikutnya. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bait ke-16 dan 17 kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin ussila ya. maka apa saja ya, keserupaan dari suatu isim yang mabni dengan huruf tersebut. Ya, keserupaan yang pertama adalah asyabahul wadaiyu. Ya, keserupaan dari sisi cara peletakannya. Ya, dalam hal ini adalah peletakan susunan suatu kata. Contohnya apa? Fismai jiktana. Ya, pada dua isim yang ada pada jiktana, jiktana itu ada dua isim di situ yaitu ta dan na. Ya, engkau mendatangi kami. Maka ta dan na itu dia mabeni. Mengapa? Karena mirip dengan huruf. Miripnya dari mana? Karena ta itu hanya terdiri dari satu huruf, dan na itu hanya terdiri dari dua huruf. Ya, dan biasanya huruf itu terdiri dari satu huruf atau dua huruf saja. Ya, ini ilal. Ya. Nanti akan ada penjelasan e, oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ya dan keserupaan dari sisi maknawi yang ada pada mata dan huna. Ya, kapan dan di sini. Maka mata dan huna itu keduanya isim yang mabni. Ya, mengapa? Karena dia memiliki keserupaan dengan huruf dari sisi maknanya. Nah, ini pun nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wakaniya batin anil fi'li bila ta'athurin. Ya. Kemudian keserupaan yang berikutnya yang ketiga adalah keserupaan isim dengan huruf karena uh, huruf tersebut dapat mewakili atau dapat menggantikan fiil bila ta'atsurin tanpa dipengaruhi oleh amil ya tanpa dipengaruhi oleh amil ini nanti juga akan ada penjelasannya kemudian uh, keserupaan yang keempat yaitu iftiqor ya wakaftiqorin usila yaitu asyabah asyabahul iftiqoriyu ya, yaitu karena eh, isim tersebut itu memerlukan sesuatu ya, baik berupa jumlah atau syibhul jumlah. Nah, ini dalam hal ini juga serupa dengan huruf. Ya, nanti lebih baik akan dibahas pada penjelasan berikutnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk sebab ini yaitu Anwa'u Syabahilismi bil Harfi yaitu macam-macam keserupaan isim dengan huruf. Ya. Kemudian dzakara ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan dzakara fil baitaini aujuha syabahil ismi bil harfi. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan dalam dua bait tersebut yaitu bait ke-16 dan ke-17 sisi-sisi keserupaan isim dengan huruf. Alladhi qatadha bina alismi. Yang ke, sisi keserupaan tersebut itu menuntut mabeninya suatu isim. Wahada syabahu masyrutun fihi adamu wujudi mu'aridin yud'ifuhu ya wa syabahu masyrutun fihi adamu wujudi mu'aridin yud'ifuhu dan keserupaan ini ya, empat keserupaan ini yang disebutkan tadi itu ada syaratnya disyaratkan di dalamnya adamu wujudi mu'aridin yaitu tidak adanya ya tidak terdapatnya penentang atau lawan yang dapat melemahkannya artinya melemahkan kedekatannya terhadap huruf sehingga isim tersebut menjadi mabni. Ya, ya ini pembahasan ilal. Ya, artinya kalau suatu isim itu dia itu dekat dengan huruf dia itu mabni kecuali ada pelemahnya. Ya, ada lawannya atau ada penentangnya yang membuat keserupaan itu menjadi lemah. Artinya dia kembali menjadi mu'rab. Mimma huwa min isil asma'i. Contoh mu'arid apa? Contoh lawan atau penentang ya. Itu apa? Yaitu huwa min isil asma'i. Yaitu apa-apa yang merupakan kekhususan untuk isim. Contohnya apa? Katathniyati. Ya, contohnya tathniyah, ya, musanna. Itu adalah kekhususan isim. Ya, sehingga kalau misalnya ada isim yang serupa dengan huruf, tapi kok dia itu musanna, ya maka itu tidak menjadi mabni. Awil idofati atau idofah. Nah, idofah itu juga keserupa atau kekhususan untuk isim. Ya, maka kalau ada isim yang serupa dengan huruf, tapi kok menjadi mudof, maka dia menjadi menjadi mu'rob, tidak lagi menjadi mabni. Ya kama sanadzkuru dzalika insyaallahu. Sebagaimana kami akan menjelaskan hal tersebut insyaallahu. Ya. Al awalu yang pertama ya asyabahul wad'iyyu. Ya asyabahul wad'iyyu adalah keserupaan dari sisi tata letak atau penyusunan suatu kata. Wa huwa an yakuna ala harfin au harfaini yaitu ketika suatu isim itu terdiri atas satu huruf atau dua huruf. Itu yang disebut dengan asyabahul wad'iyyu. Kalau ada isim yang hanya terdiri dari satu huruf atau dua huruf, itu dianggap mirip dengan huruf dari sisi susunannya. Fal awalu katai min fa'alta. Maka contoh ya suatu isim yang terdiri dari satu huruf adalah huruf ta yang ada pada fa'alta. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Ya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap eh, Tuhan-Tuhan uh, Tuhan -Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya, ini kita lihat di catatan kaki ya pada suratul Anbiya ya ayat ya ayat ini wasitina pada ayat 62. Maka kita lihat di sini ada fa'alta. Ya fa'alta itu adalah tak fa'il dan itu hanya terdiri dari satu huruf. Karena terdiri dari satu huruf, maka dia mabni Ya, dia tetap dalam keadaan tak, ya, tidak mungkin berubah. Ya, kalau berubah menjadi faal tu faalti, maka nanti maknanya menjadi berbeda. Kemudian fahiyasmun lil isnadi ilaiha. Ya, ini pada pembahasan yang awal pada ciri isim ya. Dan tak di sini isim. Mengapa? Karena disandarkan kepadanya atau mudahnya dia adalah musnad ilaihi. Artinya eh, sifat atau perbuatan fa'ala itu disandarkan kepada tak. Ya, sehingga karena dia musnad ilaihi, maka dia pasti isim. Sebagaimana yang telah kita bahas di tanda-tanda isim. Ya. Kemudian wa, wa, wa mabniyatun li'annaha ya, kemudian ashbahatil harfa fil wad'i ya. Dan ta itu mabni wa mabniyatun li'annaha ashbahatil harfa fil wad'i. Karena tak tersebut itu menyerupai huruf dari susunannya. Likauniha ala harfin wahidin. Ya, karena keadaannya yang hanya tersusun dari satu huruf. Fahiya kabail jarri walamihi. Ya, maka itu seperti ba huruf ba jar, ya ba huruf jar atau lam huruf jar. Itu hanya terdiri dari satu huruf. Ya, maka dari sisi itu, maka tak fa'il itu serupa dengan huruf sehingga dimabenikan. Wathani yang kedua, mithlu na fi qawlihi ta'ala, qalu aqrarna. Ya, dan yang kedua, maksudnya yang terdiri dari dua huruf itu adalah contohnya nah pada firman Allah taala qalu aqrarna ya mereka berkata kami mengakui ya jadi misluna fi qaulihi taala sebagaimana na yang ada pada firman Allah taala ya qalu aqrarna mereka berkata kami mengakui ya maka kita lihat di catatan kaki ya pada surat Ali Imran pada ayat 81 ya fahiya mabniyatun li syababihal harfa fil wad'i fi kauniha ala harfaini maka aqrarna yana yang fa'ilin ini itu adalah dia mabni ya tetap mabni dengan sukun Mengapa mabni? syabahihal harfa. Karena keserupaannya dengan huruf. Fil wad'i. Ya, dari sisi susunannya. Fi kauniha ala harfaini. Karena keadaannya yang tersusun atas dua huruf. Fahiyya syabihatun binahwi qad wabal. Ya. Maka ini serupa dengan huruf, ya contohnya qad dan bal. Ya qad dan bal itu dua huruf atau huruf yang masing-masing tersusun atas dua huruf. Nah, karena serupa dengan huruf qad dan bal, maka na ini itu mabni. Kemudian fa'in qila lima u'riba abun wa akhun ma'a annahuma ala harfaini. Ya. Maka misalnya ada yang mengatakan atau bertanya, Mengapa abun dan akhun itu di i'rab atau di, itu dianggap sebagai mu'rab? Padahal abun dan akhun itu tersusun atas dua huruf. Fal jawabu, maka jawabannya anna hadha syabaha bil harfi aridun. Ya. Karena keserupaannya dengan huruf ini itu aridun, ya, insidental, artinya ada sebabnya. Ya, tiba-tiba artinya tidak merupakan hukum asal. Ya, jadi abun dan akhun itu seolah-olah mirip dengan huruf. Ya, tapi keserupaannya itu aridun, ya insidental. Mengapa? Li'annahuma thulathiyani. Karena abun dan akhun itu asalnya adalah thulathi. Artinya terdiri atas tiga huruf asalnya. Id asluhuma, ya kemudian asal dari abun dan akhun itu adalah abawun wa akhawun. Asal dari abun dan akhun adalah abawun dan akhawun. Bidalilin nasabi ilaihima abawiyun wa akhawiyun. Apa yang menjadi dalil bahwa abawun dan akhawun itu eh, terdiri dari tiga huruf? ya atau sulafiyun Dalil yang pertama adalah kalau dinisbahkan kepada keduanya. Ya, misalnya sesuatu yang kebapaan ya atau sesuatu yang ke saudara laki-lakian ya misalnya. Maka menjadi abawiyun. Ya tidak abuyun atau abayun tapi abawiyun muncul wawunya atau akhawiyun ya akhawiyun. Maka wawunya muncul. Kemudian dalil yang kedua wabidalili tasniyatihima. Dan juga dalilnya yang kedua adalah ketika abun dan akhun itu ditasniyahkan, ya dimusannakan. Kalau dicatakan dari Ibnul Jauzi ada contohnya ala abawani wa akhawani. Ya ala abawani wa akhawani ketika dimusannakan wawunya kembali muncul. Ya abawani dan akhawani. Ya, jadi abun dan akhun itu mu'rab Karena dia itu asalnya tiga huruf. Ya, ini ilal lagi ya. Kemudian athani, keserupaan yang kedua, asyabahul ma'nawiyyu Yaitu keserupaan dari sisi maknanya. Wahuwa yaitu an yatadammana lismu ma'nan min ma'anil hurufi. Yaitu ketika suatu isim itu mengandung salah satu makna dari makna-makna huruf. Ya. Sawa'an wudi'a lidzalikal ma'na harfun amla. Ya, dan sama saja apakah untuk suatu makna itu diletakkan huruf atau tidak. Ya, ini nanti penjelasan yang ya harus kita terima ya karena ini ilal. Ya, jadi ya kita terima saja penjelasannya. Jadi nanti ada huruf yang memang diletakkan untuk suatu makna yang layak untuk huruf. Namun ada juga ya suatu makna yang seharusnya layak huruf itu ada. Namun ternyata tidak ada. Ya, maka ya kita ikuti saja penjelasannya ya. Fal awalu kamata fi nahwi matas safaru. Maka yang pertama, ya yang pertama itu yang mana? Yang wudi'a lidzalikal makna harfun. Memang ada huruf yang diletakkan untuk makna tersebut. Ya. Contohnya mata, ya mata itu kapan? Ya, pada contoh mata safaru. Ya, kapan perjalanannya? Kemudian pada firman Allah Ta'ala wa fi berarti wa qaulihi ta'ala dan juga pada firman Allah Ta'ala mata nasrullah. Ya kapan pertolongan Allah akan datang. Ya, yang kita lihat catatan kaki ada pada surat Al-Baqarah ayat 214 selanjutnya. Fahiya fahiyas mustifhamin syabihun bihamzatil istifhami fil ma'na. Maka mata itu adalah isim istifham yang serupa dengan hamzah istifham dari sisi maknanya. Ya, isim istifham mata itu serupa dengan hamzah istifham dari sisi makna. Ya, artinya untuk istifham, untuk menanyakan sesuatu. Maka ada huruf yang diletakkan untuk makna istifham yaitu hamzah istifham. Ya, ini masih mudah dipahami. Li anna kila atau li anna kullan min huma yus'alu bihi an ma'nan mahdudin. Ya li anna kullan min huma yus'alu bihi an ma'nan mahdudin. Karena masing-masing dari keduanya, yaitu isim istifham dan hamzah istifham, itu digunakan untuk menanyakan suatu makna tertentu. Ya, makna yang terbatas, makna tertentu. Waka qawlihi ta'ala. Dan juga contoh untuk yang pertama ini, itu ada dalam firman Allah Ta'ala. Mayya'mal su'ayyujazabih. Ya, barang siapa atau may ya'mal ya. May ya'mal su'ay Ya, barang siapa yang mengerjakan keburukan maka akan mendapatkan ya, pembalasan yang serupa. Ya, kalau kita lihat catatan kaki ada pada surat An-Nisa ayat 123. Faman ismu syartin syabihun biini syartiyati fil ma'na maka man yang ada pada may ya'mal su'ayyujaza jazabih itu adalah isim syarat. Ya, man itu isim syarat. Syabihun bi ini syartiyati fil makna. Yang man itu serupa dengan in, ya in syartiyah dari sisi maknanya. Lianna kullan minhuma yufidu ta'liqa wal jazaa. Karena masing-masing dari keduanya, yaitu man dan in syartiyah, itu membawa faidah ta'liq, ya keterikatan, dan juga al-jaza, balasan. Ya, maka maknanya sama. Alladhi yattadihu minal jumlatil lati ba'daha. Yang menjadi jelas maknanya dengan ya, jumlah atau kalimat yang datang setelahnya ya. Maka itu sama-sama memiliki makna syartiyah, ya syarat. Karena itu man itu dia mabni. Ya, kira-kira seperti itu. Maka mata tadi juga mabni karena serupa dengan hamzah istifham. Kemudian man itu mabni karena serupa dengan in syartiyah dari sisi makna. Kemudian fa in qila lima u'riba ayyu atau maaf lima uribat ayyus syartiyatu. Ya. Kalau dikatakan mengapa ayun ya yang juga untuk syartiyah itu mu'rab atau di'irab. Fi mithli ya ayyu khairin ta'malhu yanfa'ka. Ya ayyu khairin ya'malhu yanfa'ka. Mengapa ayu di situ mu'rab? ya ayyu khairin ta'malhu ya kebaikan apa saja yang engkau kerjakan maka itu yanfa'ka ya, akan memberikan manfaat kepadamu ya wa fi ta'ala dan juga pada firman Allah taala ayyamal ajalain ya ayyamal ajalain yang kita lihat di catatan kaki itu ada pada surat Al-Qasas ayat 28 ya, yaitu ayyamal ajalain pada waktu mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu. Kemudian uh, tadi ayun yang syartiyah dan walistifhamiyatu fi nahwi ya fi nahwi ayya yaumin tusafir tusafiru fihi ya ayya yaumin tusafiru fihi dan juga mengapa ayya yang istifhamiyah pada contoh ayya yaumin tusafiru fihi ya pada hari apa engkau akan ya bepergian pada hari tersebut. Kemudian wa fi qaulihi ta'ala fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Ya fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Yaitu kita lihat catatan kaki pada surat Al-An'am ayat yang ke-81. Ya, maka ya manakah di antara dua golongan tersebut yang lebih berhak memperoleh keamanan? Ya. Kemudian eh, di sini eh, ada catatan kaki ayya fi qoulihi ta'ala ayyamal ajlaini qadait. Ya, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan. Nah ini ayya di sini adalah ayya fi qawlihi ta'ala itu maf'ulun muqaddamun li qadaitu. Itu adalah maf'ul yang didahulukan dari fi'il qadaitu. Wa ma zaidatun i'raban la ma'nan. Dan ma yang ada pada ayyama itu adalah ma zaidah. Namun dari sisi i'rab. Namun secara makna itu bukan zaidah. Ya, karena ini adab terhadap ayat Al-Quran, sekali lagi, bahwa huruf, ya tiap huruf yang ada dalam Al-Quran itu pasti ada maknanya. Walaupun secara i'rab dikatakan ma'zaidah. Kemudian wa fi qawlihi dan pada firman Allah taala yang tadi surat Al-An'am 81 tadi fa ayyul fariqain ya maka mana dari kedua golongan itu ya maka ayu di sini itu adalah mubtadaun. Ya, mubtadaun. Khabaruhu ahaqqu bil amni. Kobarnya adalah ahaqqu bil amni yang lebih berhak memperoleh keamanan. Ya, ini mengenai i'rab saja. Nah, maka kenapa semua ayya, ayu tadi itu menjadi mu'rab? Ya, padahal dia memiliki makna syartiyah dan istifhamiyah yang dimiliki oleh huruf. Ya, ini ilal ya. Fal jawabu, maka jawabnya huwa ma taqaddama min anna syartu syabahi bil harfi alla yujadalahu mu'aridun yud'ifuhu. Yaitu sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Bahwa syarat keserupaannya dengan huruf allah yujadalahu mu'aridun yudha'ifuhu yudha'ifuhu ya bahwa tidak boleh terdapat mu'arid ya lawan atau penentang yang melemahkan keserupaannya dengan huruf ya wa qad udifat ya ayyus syartiyyat ayyunis syartiyyatu wal istifhamiyatu huna limufradin ya ya atau waqad udhifat ayyu asyartiyatu wal istifhamiyatu huna limufradin. Kita melihat bahwa semua ayu yang syartiyah maupun istifhamiyah itu di sini diidofahkan kepada isim mufrad, artinya dia menjadi mudhaf. Fahuma ma'ahu mu'rabatani. Ya karena dia itu diidofahkan, maka menjadilah semua kata ayu tersebut, baik syartiyah maupun istifhamiyah, menjadi mu'rab. Li'annal idhafata min khasa'isil asma'i. Karena idhafah itu adalah kekhususan isim. Maka itu contoh ada mu'aridun yang yud'ifuhu. wa kemudian yang kedua, yang kedua itu yang apa? Yang tadi dikatakan bahwa ya kita kembali ke atas sedikit. Ya. Wudi alidzalika wudi alidzalikal makna harfun amla. Nah, ini yang la, ya. Jadi ada suatu makna yang sebetulnya itu ada huruf yang layak diletakkan untuk makna tersebut. Tapi huruf itu ada tidak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi ini penjelasan ilal ya. Kita harus bersabar mengikutinya. Wathani yang kedua, wa ma asbaha harfan ghairu maujudin. Ya. Yaitu isim yang menyerupai huruf yang tidak ada. Ya, ma asbaha harfan ghairu maujudin. Isim tersebut menyerupai huruf namun huruf itu tidak ada. Mithlu huna. Contohnya adalah huna fi qawlihi ta'ala pada firman Allah ta'ala atutrakuna fi mahahuna aminin ya adakah kalian akan dibiarkan tinggal di sini yaitu di negeri kamu ini dengan aman ya kita lihat catatan kaki itu ada di surat asy-syu'ara ayat 146 nah di sini yang dimaksud apa huna di sini Ya, karena hanya itu adalah huruf tanbih. Nah, huna di sini itu adalah isim yang mabni. Mengapa? Karena huna itu menyerupai huruf, namun huruf itu tidak ada. Ya, huruf itu tidak ada. mu isyaratin lil makani mabniyun. Maka huna di sini adalah isim isyarah yang menunjukkan makan, ya tempat, dan itu mabni syabihun biharfin kana yastahiqqul wadu'a. Dan serupa dengan huruf yang seharusnya berhak untuk diletakkan untuk makna tersebut. Ya. Mengapa? Li'annal isyarata ya li'annal isyarata ma'nan min ya li'annal isyarata ma'nan minal ma'anil lati haqquha an tu'adda bil harfi tali 'alaiha. Ya, karena isyarah ya sesuatu yang menunjukkan itu adalah maknan minal ma'ani. Merupakan salah satu di antara makna-makna allati haqquha an tu'adda bil harfi tali 'alaiha. Di mana makna tersebut seharusnya huruf itu berhak untuk menunjukkan hal tersebut. Ya, huruf itu berhak ditempatkan untuk makna isyarah, mudahnya seperti itu. Huruf itu berhak ditempatkan untuk menunjukkan sesuatu. Tapi huruf itu ada tidak? Tidak ada. Kama wada'u linnafyi ma. Ya, sebagaimana orang Arab meletakkan untuk sesuatu yang menafikan ma walin nahyi la dan mereka juga meletakkan suatu makna larangan dengan la walil khitabi al-kafu ya dan juga untuk makna khitab untuk kata ganti orang kedua orang Arab meletakkan huruf kaf walil istifha walil istifhami al-hamzatu dan orang Arab meletakkan untuk makna istifham huruf hamzah Lakinnal Araba lam laha harfan. Akan tetapi orang Arab itu tidak meletakkan untuk makna isyarah itu huruf. Ya, ini yang ilal. Ya, menggunakan logika. Fabuniyat asma'ul isyarati litadammuniha makna harfin kana yastahiqqul wad'a. Maka isim-isim isyarah itu dimabenikan karena dia mengandung makna huruf yang huruf itu seharusnya layak atau berhak untuk diletakkan untuk makna isyarah. Ya, saya tidak akan perpanjang di sini. Ya, ini adalah ilal. Ya, jadi menyerupai huruf yang tidak ada. Namun huruf itu berhak untuk diletakkan untuk makna tersebut. Kemudian asal itu keserupaan yang ketiga, asyabahun niyabiyu. Ya, yaitu keserupaan dari sisi niyabi, ya, mewakili atau menggantikan. huwa an yushbihalismul harfa fi kaunihi yanubu anil fi'li. Ya, karena keserupaan isim terhadap huruf, ya, di mana ya, huruf atau isim tersebut, itu dapat mewakili atau menggantikan fiil. Wala yadakhulu alaihi amilun fa yu'athiru fihi. Ya, di mana isim dan huruf tersebut itu dapat menggantikan fiil, namun tidak dapat atau tidak ada amil yang bisa masuk kepadanya yang memberikan pengaruh kepadanya. Ya. Wa mithaluhu sah ya amma yashinu ya sah amma yashinu ya diamlah dari apa-apa yang yashinu ya buruk kemudian wa qauluhu ta'ala dan uh, firman Allah taala hayhata hayhata lima tu'adun ya jauh sekali jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian Ya, kita lihat catatan kaki ya pada surat Al-Mu'minun ayat 36. Kita kembali ke atas. Fasah wa hayhata kullun minhuma mabniyun. Ya, maka sah dan hayhata itu keduanya itu mabni. Ya, setiap dari keduanya itu mabni. Li'annahu ashbahal harfa fi syai'aini. Karena sah dan hayhata itu menyerupai huruf pada dua keadaan atau pada dua perkara. Ya, sah dan hayhata itu isim, tapi dia menyerupai huruf. Nah, apa kedua itu? Al-awwalu ya yang pertama itu adalah an-niyabatu anil fi'li. Bahwa isim tersebut itu dapat menggantikan atau mewakili fi'il. Fa innal harfa la'alla mathalan naba 'anil fi'li atarajja. Ya, maka karena huruf la'alla misalnya itu menggantikan fi'il atarajja. Ya, saya berharap. Wa laita an atamanna. Ya, laita huruf laita itu menggantikan fi'il atamanna. Ya, saya mendambakan. Wa kadza hayhata naba 'anil fi'li ba'uda. Ya dan hayhata itu mewakili fi'il ba'uda, ya jauh. Wasah 'anil fi'li uskut. Dan isim sah itu menggantikan fi'il uskut. Ya maka serupa la'alla itu menggantikan atarajja, laita menggantikan atamanna, maka hayhata di sini menggantikan ba'uda dan sah menggantikan uskut. Athani, perkara yang kedua, annahu la yadkhulu alaihi amilun. Ya. Karena sah dan haihata itu tidak dapat kemasukan amil. Fa innal hurufa la tadkhulu alaiha al-awamilu. Ya, karena yang namanya huruf itu juga tidak ada amil yang bisa masuk kepadanya fala taqa'u fa'ilan wala maf'ulan. Ya. Maka tidak kemudian menjadi fa'il atau maf'ul. Ya, huruf itu tidak mungkin menjadi fa'il, tidak mungkin menjadi maf'ul, ya karena tidak dapat kemasukan amil. Wa kadzasmul fi'li sah. Ya, demikian juga isim fi'il sah. Ya, itu juga tidak dapat kemasukan amil, ya maka fahuwa mabniyun ala sukuni. Maka dia itu mabni dengan sukun. La mahallalahu minal i'rabi. Dan tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tidak mungkin soh itu menjadi fa'il atau maf'ul. Ya. Kemudian wahai hata mabniyun alal fathi la mahallalahu minal i'rabi. Demikian juga hayhata itu mabni dengan fathah dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa qauluna dan ucapan kami fayu'athiru fihi ya maka amil tersebut dapat mempengaruhinya yang mempengaruhi isim di sini ihtirazun minal masdarin naibi an fi'lihi ya untuk mengecualikan atau mencegah masdar yang menggantikan fi'il Ya ini masalah ta'rif ya. Ta'rif itu harus mengeluarkan ya mani ya, harus mengeluarkan apa-apa yang tidak masuk dalam definisi. Kalau definisinya hanya menggantikan fiil, ya maka masdar itu juga bisa menggantikan fiil. Ya, kemudian apakah masdar itu menjadi mabni? Tidak, karena dia dapat dipengaruhi oleh amil. Ya. Nahwu contohnya ihsanan ila walidaika. Ya, berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Wa kaqaulihi ta'ala dan juga pada firman Allah Ta'ala, wa bil walidaini ihsanan. Ya, dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah baik. Kita lihat catatan kaki, ini ada pada surat Al-Isra ayat 23. Kita kembali ke atas. Fahuwa naibun al maaf ya fahuwa naibun manabal fi'li ahsinu. Ya. Maka ihsanan keduanya ini itu sebetulnya menggantikan kedudukan fi'il ahsinu. Ya, maka kalau definisinya hanya menggantikan fi'il, maka ihsanan ini bisa. Ya. Karena dia menggantikan fi'il ahsinu lakinnahu mu'rabun. Akan tetapi ihsanan ini isim yang mu'rab. Mengapa? Li'annahu tadakhulu alaihil awamilu fatu'athiru fihi. Karena kata ihsanan ini itu dapat kemasukan awamil yang awamil tersebut dapat memberikan pengaruh kepada isim tersebut. Fatakulu, maka engkau mengatakan, a'jabani ihsanuka ila walidayka. Ya a'jabani ihsanuka ila walidayka. Ya perbuatan baikmu kepada kedua orang tuamu itu menakjubkan aku, ya membuat aku takjub. Fayakunu fa'ilan. Ya maka ihsanu di sini menjadi fa'il yang marfu. Karena ada amil apa? A'jaba di sini. Watakulu dan juga engkau katakan ihsanuka ila walidaika wajibun. Ya, perbuatan baikmu kepada kedua orang tuamu itu hukumnya wajib. Fayakunu mubtada'an. Ya, maka di sini ihsanu itu menjadi mubtada'. Ya, jadi dia marfu karena ada amil maknawi yaitu ibtida. Dia berada di permulaan kalimat. Wahakadha. Ya dan demikian. Ya, kemudian ar-rabi'u yang keempat atau keserupaan yang terakhir asyabahu liftiqariyu yaitu keserupaan iftiqari. Wa huwa an yakuna lismu muftaqiran iftiqaran laziman ila jumlatin au shibhiha. Yaitu ketika suatu isim itu memiliki ketergantungan dengan ketergantungan yang pasti Ya, artinya pasti tergantung. Ya, sangat membutuhkan. Ya, atau kebutuhan yang pasti. Ila jumlatin au shibahiha. Ya. Ketergantungan terhadap apa? Kepada jumlah atau sesuatu yang menyerupai jumlah. Nah, Nahwu contohnya, Ja'alladista'arol ta'arol kitaba. Ya, Ja'alladista'arol ta'arol kitaba. Telah datang orang yang meminjam buku. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladhi nazzalal furqana ala abadihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya. Ya, kita lihat catatan kaki, ini surat Al-Furqan ayat 1. Ya. Falismul mausulu muhtajun ila silatin ba'dahu maka alladhi tadi, yaitu pada ja alladhi sta'arul kitaba dan al nazzalal furqona. Alladhi di sini adalah isim mausul yang memerlukan silah yang datang setelahnya. Ya, tidak mungkin hanya ja alladhi atau tabarokal-ladhi saja. Tidak mungkin. Dia sangat atau pasti memerlukan silah yang datang setelahnya tuwaddihu ma'nahu yang silah tersebut memperjelas maknanya. Kama annal harfa la yadhharu ma'nahu illa bimajarurin ba'dahu. Ini sebagaimana huruf. Huruf itu tidak akan tampak maknanya, melainkan dengan majarur yang datang setelahnya. Ya, contoh min itu sebetulnya tidak ada maknanya. Ya, karena min itu memiliki banyak makna. Ya, akan tetapi kalau datang isim setelahnya minal masjidi misalnya. Baru bisa dimaknai dari masjid. Ya. Wa alaihi maka falabudda min syartaini. Ya, maka harus terdapat dua syarat di sini. Ya, pada pembahasan ini. al awalu syarat yang pertama alif tiqaru ila jumlatin au shibahiha. Yaitu ketergantungan yang pasti terhadap jumlah ya kalimat atau yang serupa dengan jumlah, syibahul jumlah. Kemudian athani yang kedua al-luzumu wal asalatu. Ya dan kebutuhan ini, ketergantungan ini adalah luzum, sesuatu yang terus-menerus, tidak bisa hilang. Dan asalah artinya itu adalah hukum asal. Ya. Ini ada penjelasannya. Fa'inihtalla ya fa'inihtalal awwalu u'ribalismu. Kalaulah syarat yang syarat yang pertama itu rusak atau hilang, maka isim itu menjadi mu'rab. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, Subhanallahi amma yasifun. Ya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Kita lihat catatan kaki, itu surat As-Sofat ayat 159. Kita kembali ke atas. Fasubahana ismu masdarin. Ya, maka subahana di sini adalah isim masdar. Ya, apa itu isim masdar? Ya, kita lihat kembali catatan kaki. Ismul masdari huwasmun yadullu ala ma yadullu alaihil masdaru wa huwal hadatsu. Yang disebut isim masdar adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh masdar. Ya, isim yang menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh masdar. Apa itu wa huwal hadatsu? Yaitu suatu kejadian. Walakinna hurufahu aqallu minhu akan tetapi, jumlah huruf penyusunnya itu lebih sedikit dari huruf masdar. Ya, ini definisi di sini bahwa isim masdar itu membawa makna masdar, ya, isim yang membawa makna masdar, tapi jumlah hurufnya lebih sedikit dari masdar. Nahwu contohnya auto. Ya, auto masdaruhu to'an uh, fiil a'ta yu'ti itu masdarnya i'ta'an yang mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Akan tetapi dia memiliki isim masdar. Ya wasmul masdari ato'an. Ya isim masdarnya ato'an. Ya i'ta'an itu jumlah hurufnya ada lima. Ya kalau ditambah alif ya. Kalau ato'an itu hanya empat. Tapi maknanya sama. Wa mithluhu yang serupa dengan itu qabbala takbilan. Ya qabbala takbilan. Ya, mencium. Nah, itu e, mengikuti wazan fa'ala ya yufa'ilu taf'ilan. Ya, maka masdarnya takbilan. Takbilan kalau dia dihitung alifnya maka ada enam huruf. Ada enam huruf. Tapi qabbala yuqabbilu itu memiliki isim masdar. Yang memiliki isim masdar yaitu qublatan. Qublatan berapa huruf? Empat huruf saja. Ya. Kemudian fa'in uwida anin naqsi bi harfin akhara kana masdaron. Ya akan tetapi kalau misalnya suatu uh, huruf itu kehilangan huruf atau maaf suatu masdar itu ada huruf yang hilang dari e, fiil asalnya. Akan tetapi dia digantikan huruf yang lain, apakah itu dikatakan isi masdar? Tidak. Ya karena masdaron itu tetap masdar. Contohnya apa? Wa ada. Ya wa ada. Ya wa ada itu memiliki masdar dan Ya, janji. Tapi dia juga memiliki masdar yang lain aidatan. Ya, idatan itu apakah isim masdar? Tidak. Ya, walaupun huruf wawunya hilang, tapi digantikan dengan tak marbutoh. Ya, kemudian kalau dicetakan dari Ibnu Jauzi ada tambahan keterangan wasayati li hadza mazidu bayanin fi babi i'malil masdar i'malil masdari insyaallah taala. Dan akan datang penjelasan atau tambahan penjelasan mengenai hal ini, ya mengenai isim masdar ini fi babi i'malil masdari. Ya, nanti pada bab i'malul masdar. Insyaallah. Kita kembali ke atas. Ya. Maka subhana mansubun bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu usabbih. Usabbihu ya. Mansubun bi fi'lin mahdzufin taqdiruhu usabbihu. Maka subhana itu isim masdar yang mansub, mansub yang memansubkannya adalah fiil yang dihapus. Takdirnya adalah usabbihu. Fahuwa mu'rabun dan subhana ini mu'rab. Li'annahu wa inka kana muftaqiran bil asalati lakin ila mufradin. Ya karena subhana itu walaupun secara asalnya itu membutuhkan sesuatu yang datang setelahnya, akan tetapi kepada isim yang mufrad. Ya subhanallahi. Ya lafdzul jalalah di sini bukan jumlah. Ya, kemudian juga bukan sibhul jumlah, tapi mufrad. Ya. Padahal di sini tadi alif tiqaru ila jumlatin au shibhiha. Maka syarat yang pertama itu rusak ya, karena itu dia tetap mu'rab. Wa ini in syartu tsani. Ya demikian juga kalau syarat yang kedua itu rusak. Ya, ka qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Ya, ini adalah hari di mana eh, kebenaran itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini pada surat Al-Maidah ayat 119. Maka fayaumu mudhafun ilal jumlati. Maka kata yaumu itu mudhaf kepada jumlah. Wal mudhafu muftaqirun ilal mudhafi ilaihi. Dan kita tahu yang namanya mudhaf itu memang tergantung atau sangat memerlukan mudhaf ilaihi. Walakinnahu laisa laziman. Akan tetapi kebutuhan tersebut, ketergantungan tersebut bukan sesuatu yang bersifat terus-menerus. Bal aridun. Ya bahkan ketergantungan itu adalah sesuatu yang insidental. Ya, fi ba'di tarakibi. Ya, insidental di sebagian susunan. Ya. Id qad la yudhafu aslan. Ya, sedangkan terkadang kata yaumun itu tidak diidhofkan di, tidak diidhofahkan secara hukum asalnya. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahahu 'anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari ya, fi ya di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka ya, sejauh 70 musim. Muttafaqun alaihi ya hadis ini ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya dari perawi yang sama. Waqad yudhafu ila mufradin dan yaumu ini juga terkadang diidhofahkan tapi kepada isim mufrad ya, atau kepada mufrad ya, bukan jumlah bukan syibhul jumlah nahwu contohnya yaumul jumu'ati aidun lil muslimina ya hari Jumat itu merupakan hari raya untuk orang-orang Islam maka di sini yaumu di sini itu diidofahkan kepada al-jumu'ati, di mana al-jumu'ati itu mufrad, bukan e, jumlah, bukan syibhul jumlah. Sedangkan yang tadi manso yauman, yauman ini sama sekali tidak diidofahkan. Ya. Maka ya jadi mu'rab ya karena syarat yang kedua tadi rusak. Wa ila hadhil anwa'il arba'ati asyara biqaulihi kasyabahil wad'i ila akhirih. Dan kepada empat jenis keserupaan ini, ya tadi ada asyabahul wad'iyyu, kemudian asyabahul ma'nawiyyu, kemudian asyabahun niyabiyyu, dan asyabahul iftiqariyyu, itu diisyaratkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dengan bait beliau kasyabahil wad'i ya, dan seterusnya. Ay anna syabaha alladhi yudanilisma wa yuqarribuhu minal harfi yaitu keserupaan yang mendekatkan isim ya dan juga eh, dan juga keserupaan tersebut mendekatkan isim kepada huruf ya kasyabahil wad'iyyi ya yang pertama adalah keserupaan dari sisi tata letak ayyashabahu fil wad'i yaitu keserupaan dari susunan e, isim terhadap huruf ya, yaitu satu atau dua huruf awishabahu fil makna atau keserupaan dari sisi makna kemudian wakaan yanu balismu anil fi'li ya dan juga bahwa isim itu dapat mewakili atau menggantikan fiil. Ya. Min ghairi an yata'athara bil awamili. Ya, tanpa dipengaruhi oleh awamil. Ya, dia menggantikan fiil tapi tidak dipengaruhi oleh awamil. Yaitu asyabahun niyabiyu. Wa muraduhu bihadzal qaidi ikhrajul masdari kama taqaddama. Ya mengapa ada koid ini, ada ikatan ini yaitu min ghairi an yata'atharu bil awamili itu untuk mengeluarkan mengeluarkan masdar dari definisi asyabahun niyabiyyu. Ya kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Au an yahtajada iman ila jumlatin ba'dahu. Atau jika suatu isim itu selalu membutuhkan jumlah setelahnya. Ini asyabahul iftiqariyu. Wal khulasatu, ya maka kesimpulannya, annal bina'a yakunu fi sittati abwabin. Ya, bahwa isim yang atau mabninya suatu isim itu terdapat pada enam bab. Ya, apa saja? ad-domairi yaitu domir-domir, kemudian asma ilistif asma ilistifhami e, isim-isim istifham, kemudian asma isyarti isim syarat, asma il isyarati isim isyarah, asma il af'ali isim fi'il, kemudian al asma il mausulati ya isim-isim mausul. Kita lihat catatan kaki Hada bin nadhari ila aujuhi syabahil madhkurati. Ya, enam tadi yang disebutkan itu jika melihat kepada sisi-sisi keserupaan yang disebutkan tadi. Ya, jadi dari empat keserupaan tadi itu maka kita dapat menyimpulkan enam jenis isim tadi yaitu isim yaitu damir isim istifham, isim syarat, isim isyarah, isim fi'il dan isim mausul itu mabni. Wa illa, tapi kalau tidak mempertimbangkan empat keserupaan tadi, fafihi asma'un mabniyatun ghairu ma dzukira. Ya. Kalau tidak mempertimbangkan atau tidak berdasarkan empat kemirip, kemiripan tadi, masih ada isim-isim mabni selain yang disebutkan tadi. Kal a'dadil murakkabati Ya, seperti angka yang murakkab. Ya, angka yang murakkab. Nahwu ahada asyara wa tis'ata asyara. Ya, contoh angka murakkab belasan seperti 11 ya dan 19. Wa ma bainahuma ya dan apa-apa yang ada di antaranya, artinya angka belasan. Fahiya mabniyatun ala fathil juz'aini abadan. Maka eh, ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni dengan fathah pada dua bagiannya ya selamanya. Ma'adathnai asyara fayu'rabu i'rabal muthanna. Ya selain ithnai asyara. Ya maka bagian ithnainya itu di i'rab dengan i'rabnya muthanna. Wasmulan nafiyati lil jinsi dan isim la nafiyah al-jinsi idza kana mufradan. Ya, jika isim la nafiyah lil jinsi itu mufrad, maka dia juga mabni. Nahwu contohnya la sururo daimun. Ya, tidak ada kesenangan yang abadi. Wa kadal munada idza kana mufradan ilman. Ya. Demikian juga maaf mufradan alaman ya wa kadal munada idza kana mufradan alaman demikian juga munada munada itu jika alam ya nama yang mufrad maka dia juga mabni yang mabni dengan dhammah nahwu ya hisyamu ati' walidaika wahai hisham, patuhilah kedua orang tuamu maka hishamu di sini itu mabni dengan dhammah ya tadi sururo tadi mabni dengan fathah au nakirotan maksudatan atau jika munadanya itu berupa nakiroh yang dimaksudkan. Nahwu contohnya ya talibu ajib ya tushiru ila talibin muayyanin. Ya, contohnya jika eh, nakiroh yang tidak yang dimaksudkan itu adalah ya talibu dia mabni dengan dhammah jawablah Tushiru ila talibin muayyanin. Engkau mengisyaratkan atau menunjuk kepada satu pelajar tertentu. Wa mithlu dzalika kam. Ya, contohnya juga kam. Wa ba'du dzurufi mithlu haitsu. Ya. Kam itu juga mabni, haitsu itu juga mabni. Wa ma khutima biwaihi. Ya. Kemudian kata apa saja yang diakhiri dengan waihi, ya contohnya si bawaihi, itu juga mabni dengan kasroh. Ila ghairi dhalika mimma huwa madhkurun fi babihi. Ya dan juga isim-isim mabni yang lain yang nanti akan disebutkan di babnya masing-masing. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.